Tapi ya, bismillah. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau di sini adalah la siyama. Kata beliau, la siyama yakunul ismu allazi ba'daha mufaddalan ala allazi qablaha. Lasiama siyama itu ini definisi sebenarnya yang disebutkan beliau ya. Yaitu memberikan faedah, ini tambahannya. Memberikan faedah isim yang terletak setelah dia ha itu kembali ke lasiama, mufaddalan 'alal ladzi qablaha. Itu memiliki kelebihan atau keutamaan atas isim yang terletak sebelum yama. Jadi yama itu kalau definisinya yang bagus seperti dalam kitab an nahu Al-Kafi tufidu tafdilu ma ba'daha tufidu tafdilu ma taf, tafdila ma ba'daha ala ma qablaha. yama itu memberikan faedah isim yang terletak setelah dia itu lebih utama atas isim yang terletak sebelum dia. Di situ tambahannya fil makna wal hukmi. Ya, setelah qoblah itu bisanya bisa kalian tambah fil makna wal hukmi. Baik dari sisi maknanya atau baik dari sisi hukumnya. Di kitab An-Nahu Al-Kafi, pengarangnya sama juga, sama dengan kitab yang kita pakai ini. Beliau menyebutkan definisi itu. Itu definisi la siyama. Ya, isim yang terletak setelah dia itu lebih memiliki kelebihan lebih memiliki lebih diutamakan atas isim yang sebelum dia fil makna wal hukmi baik dari sisi maknanya atau dari sisi hukumnya. Ya, jadi baik dari sisi makna ataupun dari sisi hukum. Di sini beliau memberikan contoh Ahtarimu asyababa. Saya memuliakan asyabab yaitu para pemuda. La siyama al-mutadayyin al-mutadayyina. Di situ dua ya jama jama jamak muzakkar uh, eh, mutadayyina al mutadayyina ya, ya apa isim muanna isim fa'il tadayyana ya tadayyanu nanti mutadayyinun terlebih lagi pemuda yang dia itu mutadayyin yaitu memiliki agama yang bagus atau berpegang teguh dengan agama ya jadi saya itu memuliakan pemuda Sebab semua pemuda saya muliakan. Terlebih lagi, kalau misalkan pemuda itu adalah orang yang memiliki agama yang bagus. Ai maksudnya nanti ahtari musyababa wa khasatan al-mutadayyin. Al-mutadayyina. Ya. Saya memuliakan para pemuda dan khususnya juga al-mutadayyin, Ya, terlebih lagi yang dia mutadayyin itu lebih saya muliakan. Ini diperhatikan definisinya ya tentang la siyama. Tadi dikatakan dia memberikan faedah isim yang terletak setelahnya itu jauh lebih diutamakan, lebih afdol daripada isim yang terletak sebelum lasyama. Dari sisi hukumnya ataupun dari sisi maknanya. Kalau kita ambil contoh, ini Anda buatkan contoh yang lebih mudah lagi untuk difahami. Uhibbun nasa ولا سيما الصالحون Lihat ya, uhibbun nasa wala siyama as Saya mencintai manusia, itu masih umum tentunya. Terlebih lagi apabila mereka dari kalangan orang-orang soleh. Di sini kita punya dua poin. Isim yang terletak setelah la siyama, yaitu as-solihun. Itu pasti lebih afdol, lebih baik daripada isim yang terletak sebelum la siyama, yaitu an-nas. baik dari sisi hukum dari sisi makna dulu ya. Satu, maknanya manusia. Dan ini umum. Di dalamnya ada manusia yang baik, ada manusia yang buruk. Ada manusia yang solih, ada manusia yang goyru solih. Satu solihun, orang-orang soleh. Dari sisi hukum, hukum di sini adalah mencintai Sekarang dilihat Uhibbun nasa wala siyama as-salihun. Saya mencintai manusia dan terlebih lagi apabila manusia itu dari kalangan orang-orang soleh. Definisinya lasyama tadi memberikan faedah isim setelah dia itu jauh lebih baik, lebih utama daripada isim sebelumnya. Isim sebelum lasyama, setelah lasyama adalah as-solihun. Isim sebelum lasyama adalah an-nas. Dari sisi makna, itu sudah Anda tulis di situ, di papan tulis. Kalau dari sisi makna, an-nasu yaitu manusia, ini lafat yang umum. Banyak cakupannya. Paham? Ada manusia yang baik, ada manusia yang tidak baik, ada manusia yang solih, ada manusia yang tidak solih ada manusia yang mukmin, ada manusia yang kafir. Tapi kalau disebutkan as dari sisi makna, orang solih ini lafadznya jauh lebih baik daripada an secara umum. Jadi secara makna saja, isim yang terletak setelah lasyama yaitu as jauh lebih baik daripada isim yang terletak sebelum lasyama. Itu dari sisi makna. Ya, satu maknanya an satu maknanya as-solihun. Satu maknanya manusia, satu maknanya orang-orang soleh. Kalau manusia itu cakupannya banyak. Orang kafir masuk, orang yang muslim masuk, orang yang baik masuk, orang yang jahat masuk, semuanya masuk. Tapi kalau dikatakan orang soleh, as-solihun, maka di sini yang masuk hanya orang-orang muslim, tapi pun dia harus dari kalangan orang-orang soleh. Enggak sembarangan di sini. Jadi dari sisi makna, as-solihun jauh lebih baik. Yang kedua dari sisi hukum. Isim yang terletak setelah la siyama dari sisi hukum juga harus lebih bagus, lebih utama daripada isim yang terletak sebelum la siyama. Hukumnya di sini adalah uhibbu saya mencintai. Kecintaan saya kepada manusia secara umum dengan kecintaan saya kepada orang-orang soleh secara khusus jauh lebih banyak, lebih baik kepada orang-orang solih daripada manusia secara umum. Jadi menunjukkan as-solihun di sini dari sisi hukum pun dia lebih baik. Misalkan kalau dia mencintai manusia secara umum itu 80% misalkan seperti itu. Namun ketika berjumpa dengan orang-orang soleh, dia mencintainya sampai 100%. Berarti menunjukkan bahwasanya isim yang setelahnya dalam sisi hukum, dalam sisi hukum mencintai itu jauh lebih baik. Jadi keduanya di sini baik anas atau orang solih atau solihun sama-sama terikat pada satu hukum yaitu hukum uhibbu hubbun hukum mencintai. Nah inilah fungsi dari la siyama memberikan faedah isim yang setelahnya jauh lebih baik, lebih utama, lebih afdol daripada isim yang sebelumnya. Dari sisi apa lebih baiknya? Dari sisi makna ataupun dari sisi hukum. Makna, makna itu maksudnya arti. Anas artinya manusia. Kalau as-solihun artinya orang-orang soleh. Kalau manusia, ini lafadznya umum mau laki-laki, mau perempuan, mau kafir, mau muslim, mau baik, mau jahat, mau fajir atau yang sebagainya. Mau ahli sunnah, mau ahli bid'ah, semua masuk di lafad itu. Tapi kalau as-solihun, hanya yang diinginkan adalah orang-orang solih saja. Tentunya as-solihun itu jauh lebih baik daripada anas. Dari sisi maknanya saja sudah jauh lebih baik. Kemudian dari sisi hukum. Yang perlu kalian pahami ketika memahami la nafiyatul uh, eh, la siyama adalah kalian harus ingat bahwasanya hukum yang terkait sebelum la siyama itu harus dibelikan lebih kepada isim yang terletak setelah la siyama. Jadi hukum di sini adalah hukum mencintai. Paham? Nah, hukum mencintai ini itu lebih banyak dilebihkan apabila orang yang dicintai adalah orang-orang soleh. Adapun kalau mencintai kepada manusia itu hukumnya biasa saja, standar saja. Namun ketika yang dicintai adalah orang soleh, maka diberikan kecintaan yang lebih. Makanya dikatakan, saya mencintai manusia secara umum, namun apabila dia adalah dari kalangan orang-orang soleh, kecintaan saya lebih daripada itu. Ya, kecintaan saya lebih daripada itu. Ya, las yama itu isim setelahnya jauh harus lebih bagus daripada isim yang sebelumnya. Jadi nggak boleh dibalik. Kalau kalian mengatakan uhibbus solihin wa la an nasa itu salah. Karena hukumnya harusnya ya dari sisi maknanya harusnya orang-orang soleh itu terletaknya setelah la siyama harus isim setelahnya jauh lebih baik daripada isim yang sebelumnya dalam sisi makna. Jadi nggak boleh dibalik. Maknanya tetap betul. Namun dalam sisi penggunaan las yamanya itu itu salah. Kemudian di sini kata beliau Al-ismu al-waqi'u ba'da la siyama yajuzu fihi al-jarru ar-raf'u an-nasbu. Isim yang terletak setelah la siyama boleh di dalamnya, maksudnya boleh dibaca jer, dibaca rofa atau dibaca nasob. Nah ini? Nah, ini lebih mudahnya kita bagi gitu. Di sini kan beliau menjelaskan secara umum saja tentang isim yang terletak setelah la siyama itu boleh dibaca rofa, eh boleh dibaca jer, boleh dibaca rofa atau boleh dibaca nasob. Kalau pembagian pertama, yang perlu diperhatikan, isim yang terletak setelah la siyama berbentuk isim nakiro. Itu dulu. Ya. Kalau berbentuk isim nakiro, maka ada tiga hukum di dalamnya. Diperhatikan ini, anak kasih penjelasan sebenarnya sekali aja. Isim yang setelahnya, isim nakiro ya, Beliau nggak memerinci, tapi kita tambahkan rinciannya. Kalau dia nakiro, ada tiga hukum. Yang pertama sama dengan ini. Dibaca jer. rofa kemudian nasob dibaca mansub Di sini kita lihat contohnya ya, uhibbul junuda La siyama mukhlisin. Yaitu saya mencintai para prajurit terlebih lagi mereka yang ikhlas. Maksudnya ketika berperang itu mereka ikhlas. Nah, di sini kita lihat hukum jernya. Mukhlisin isimnya naki nakiro. Kalau nanti susunannya seperti ini, maka cara irobnya langsung kita irob ya. Uhibbu jelas fi'il mudhari. Marfu'un wa alamat li tajarrudihi wal jazimi. Adapun al junuda di situ sebagai maf'ulun bihnya. Sekarang kita irob dulu. La ini kita bahas yang nakiro ya. La jelas nanti dia adalah la an jinsi. La adalah la annafiyatu lil jinsi. Kemudian nanti sia ya, sianya di situ adalah isimnya lah. Sianya adalah isimnya la. Ma adalah ma zaidah. Ya, ma adalah ma zaidah. Terus mukhlisin mukhlisin mudafun ilaih dia mudaf ilaih ya mudaf ilaih dari sia sebagai isimnya la nafiyatul lil jinsi. Ma di situ zaidah ya, huruf tambahan. Sehingga kalau dia huruf tambahan tidak ada pengaruh sama sekali tentunya untuk menghalangi mudof mengamili mudof ilehnya Namanya kan dia sekedar variasi saja. Paham? Adanya dia atau tidak adanya dia tidak menghalangi sia untuk mengamili mudof ileh setelahnya yaitu muh mukhlisin. Adapun khobarnya mahzuf. Ujuban. Takdirnya maujudun. Itu dilihat. Cara mengiropnya ya. Uhibbu al-junuda la siyama mukhlisin. Ingat kalau dia nanti isim nakiro, cara membacanya ada tiga. Tapi kalian harus tahu ilmunya gitu. Kalau mau kalian baca jer mukhlisin, boleh. Bagaimana irobnya nanti? La, di situ adalah la nafiatul jinsi. Sia adalah isimnya la. Ya. Sia di situ adalah isimnya la mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu nanti tanda nasabnya dengan fathah. Kemudian nanti ma ma di sini dianggap ma ziyadah. Tambahan saja. Huruf tambahan. Sehingga kalau dia huruf tambahan adanya dia atau tidak adanya dia tidak ada pengaruh sama mudhof ilai. Maksudnya sia itu tetap bisa mengamili isim setelahnya untuk dimajrurkan sebagai mudhof ilai karena dia sekedar tambahan saja. Kecuali ma'nya kita anggap isi mausul baru lain lagi hukumnya. Paham? Mukhlisin itu nanti sebagai mudhof ilai. Ya, mukhlisin itu nanti sebagai mudhof ilai. Jelas kalau mudhof ilai dia itu maj majrur. Nah, pertanyaannya mana khobarnya? Khobarnya itu mahzufun wujuban. Dibuang secara wujuban, wajib. Takdirnya nanti yaitu maujudun. Jadi khobarnya la nafiyatul jinsi itu dibuang takdirnya mau maujudun. Ingat kalau isim setelah la siyama itu berbentuk isim nakiro. Yang kedua, dia dibaca rofa. Seperti uhibbul junuda la siyama mukhlisun. sama la tetap la nafiatul jinsi. Hukumnya sama ini. Kalau dibaca rofa ya. La-nya tetap la nafiatul jinsi. Kalian tulis biar nggak lupa. Kemudian sia, sia di situ adalah isimnya la nafiatul jinsi, mansubun, dia nasab bukan mabni. Ya, mansubun. Wala matunasbihi nanti al fathatu tanda nasabnya itu dengan fathah. Bukan mabniun alal fathi, tapi mansubun bil fathati. Berbeda itu, mabni sama mansub itu berbeda hukumnya. Kemudian, ma, karena dia dibaca rofa setelahnya, ma di sini adalah ismu mausulin. Bimakna allazi. Ini tambahannya saja ya. Ma, ismu mausulin. مبني بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر مضاف عليه fi mahalli jarrin mudhafun ilaih Adapun mukhlisun, mana tadi mukhlisun? Dibaca rofa. Sebagai khobarun. Li mubtada'in. mahzufin. تقديره jumlah jumlatu tambahannya. Kalau kita baca isim setelahnya dibaca rofa. Berarti kan contohnya di sini uhibbul junuda la siyama mukhlisun. La tetap la nafiatul jinsi seperti tadi. Sia tetap isimnya la nafiatul jinsi mansubun wala matunasbihi al fathatu bukan mabni ya. Ma di sini dianggap sebagai ismu mausulin. Ya, bimakna allazi. Maknanya sama dengan makna isim mausul allazi. Berarti fungsinya untuk satu satu orang, kata sambung satu orang untuk laki-laki. Paham? Mabniun ala sukun fi mahalli mudofun mudhofun ilai Berarti ma di sini mabniun ala sukun karena dia isim mausul. Paham? Fi mahalli jarrin mudhof ilai Dia sebagai menduduki kedudukan jar sebagai mudhof ilai. Mudhofnya adalah sia ma di sini sebagai mudhof ilaihnya. Nah. Adapun mukhlisun, mukhlisun di sini sebagai khobar. Tapi bukan khobarnya la nafiatulil jinsi. Mukhlisun di sini adalah khobar untuk mubtada li mubtada'in mahzufin untuk mubtada yang dibuang. Takdiruhu huwa, takdirnya huwa. Jadi mukhlisun di situ ada mubtada yang dibuang takdirnya huwa. Jadi aslinya gini, la siyama huwa mukhlisun. Itu aslinya seperti itu. Paham? Wal jumlatu al ismiyatu dan jumlah ismiyah yaitu jumlah yang tersusun dari mubtada khobar huwa mukhlisun di situ tulisannya wa mukhlisun kan? Ganti, huwa mukhlisun. Dan jumlah ismiyah yang huwa mukhlisun, di situ huwa mukhlisun tulisannya ya. Ini adalah silatul mausul sebagai silat apa silatul mausulnya ma isi mausul. Setiap isi mausul kan harus punya sila mausul. hua nah, huwa mukhlisun di sini adalah sila mausulnya ma. Dan yang namanya sila mausul la mahalla laha minal i'rab, tidak punya i'rab. Nah, adapun khobarnya la sama seperti yang tadi. Yang tadi kalian tulis di atas itu wa khobaru la mahzufun takdiruhu maujudun. Ya, adapun khobarnya la nafiyatul lil jinsi tetap dibuang. Takdirnya maujudun. Muncul pertanyaan, mana khobarnya lana fitulil jinsi? Khobarnya itu sama seperti yang kalian tulis tadi yang pertama. Yaitu mahzufun wujuban takdiruhu maujudun. Selesai irobnya. Itu kalau kalian baca rofa. Jadi jangan juga nanti ada yang membaca apa? wahibu al-junuda la siyama mukhlisun. Oh, kalian salahkan. Oh, salah kamu. Yang benar itu mukhlisin sebagai mudhaf ilaih. Itu kalau antum kalian anggap manya di situ adalah ziyada, Tapi kalau dia beranggapan bahwasanya manya di situ adalah isi mausul, mana mungkin jadi mudhof ilaih sedangkan isi mausul itu adalah isi ma'rif ma'rifat dan punya i'rab di dalam jumlah tentunya. Ya, jadi nggak bisa dianggap nggak bisa disalahkan semuanya gitu. Jadi harus sesuai dengan kaidah masing-masing orang yang membacanya. Ya, sesuai dengan kaidah orang yang membacanya. Dia harus ketahui. Kapan dia mau baca rofa, kalau mau baca rofa harus tahu ilmunya. Kalau baca nasab harus tahu ilmunya. Kalau baca jer juga harus tahu ilmunya. Kalau kalian anggap dia adalah isim mausul, berarti kan sia kan adalah isim nakiro. Makanya tadi kita bilang nggak boleh dikatakan mabni, ya, dia mansub. Ma adalah isim mausul. Isim mausul termasuk bagian dari isim ma'rifat. Berarti kalau nakiro jumpa ma'rifat, berarti ma di sini sebagai mudof ilai. Fi mahali jarin mudhofun ilai. Ada nggak aku tulis itu? Fi mahali jarin mudofun. Jadi kalau ma sebagai mudhof ilai, kalian nggak boleh baca mukhlisin karena sudah tidak ada amilnya lagi. Dibaca mukhlisun, maka mukhlisun di sini sebagai khobar. Tapi bukan khobarnya la nafiyatul jinsi. Khobar li mubtada'in mahzufin. Milik mubtada yang dibuang, yang dihapus. Paham? Apa takdir mubtadanya? Huwa. Wal jumlatu al ismiyatu dan jumlah ismiyah huwa mukhlisun ya, huwa mukhlisun di situ, itu adalah sila mausul. Kalau sila mausul, i'rab jumlahnya la mahalla laha minal i'rab, tidak ada i'rabnya di dalam jumlah. Berarti selesai i'rabnya, permasalahannya tinggal muncul mana isi mana khobarnya la nafiyatul jinsi. Khobarnya sama seperti tadi, mahzufun wujuban takdiruhu maujudun. Sekarang an-nasbu dibaca nasab. Seperti uhibbul junuda la siyama mukhlison. Sini masih permasalahan yang sama. Isim setelahnya adalah isim nakirah, tapi cara membacanya nasab. Kalau di kitab tertulis nasab, itu enak gitu karena sudah dibantu dengan alif. Meskipun tidak ada harokat fathahnya dua, tanwinnya, tapi karena sudah ada alifnya sudah pasti dia itu dari baca nasab. Gitu. Ya. Tapi kita juga harus tahu mukhlifon di sini sebagai apa nanti kalau dia dibaca nasab. Irobnya sama juga. La siyama mukhlison. La masih la nafiatulil jinsi ya. Kemudian sia tetap isimnya la. Tetap isimnya la nafiatulil jinsi Cuman di sini dia mabniun alal fathi. Dia mabniun alal fathi. Fi mahalli nasbin. Isimnya lah di sini. Kalau yang setelahnya adalah dibaca nasob. Maka sia di sini bukan mansubun lagi. Tapi mabniun alal fathi. Fi mahalli nasbin. Ini berbeda sama yang dua di atas tadi ya. Kalau dua yang di atas tadi. Sia ismullah an-nafiyatu lil jinsi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu az-zahiratu tadi seperti itu kan kalau yang ini ismullah nafiyatul lil jinsi mabniun alal fathi fi mahalli nasbin itu ditulis seperti itu ya mabniun alal fathi fi mahalli nasbin adapun ma di sini adalah zaida Ya, harfu zaidah. Sudah? Kemudian mukhlison adalah tamyizun mansubun. Dia adalah tamyiz yang dibaca nasab wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Itu i'rabnya. Adapun khabarnya la nafiyatul jinsi sama tadi mahzufun wujuban takdirnya maujudun fathi. I'rabnya nanti dia mabniun alal fathi. Adapun ma harfu zaidah. Sudah? Huruf tambahan. La mahala laha minal i'rab, tidak ada i'rabnya di sini. Karena huruf, apalagi dia tambahan. Paham? Kemudian mukhlison tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ya, tanda nasabnya adalah dengan fathah. Tapi ya, bisa difahami. anak cukupkan dulu. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.